hari ini kita bermajlis di salah satu rumah Allah yang mulia ini Masjid Al-Falah di Kabupaten Pamekasan Madura dengan tujuan untuk kita bertalab ilmu belajar ilmu agama yang diharapkan darinya kita mendapatkan tambahan iman dan tambahan ilmu yang membuatkan amal. Kemudian dari majelis ini tentunya kita berharap dari Allah Subhanahu taala menjadi sebab turunnya rahmat kasih sayang Allah terhadap kita, terhadap negeri kita, terhadap keluarga kita. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang kita muliakan sebagaimana telah diketahui oleh antum para hadirin bangsa sang tajuk atau judul majlis kita di pagi hari ini yaitu menjaga keutuhan suara Islamia, keutuhan bangsa dan negara dengan mewaspadai bahaya akidah Syiah. Sebelum itu sangat penting untuk diketahui bahwasanya al-ukhuwah islamiyah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap muslimin. Bahwa Islamiyah yang didirikan di atas prinsip Al-Qur'an dan prinsip As-Sunnah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menjaganya, memeliharanya karena itu semua adalah nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Kata Allah Subhanahu wa taala berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablullah oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Dan ingatlah baik-baik oleh kalian karena nikmat Allah atas kalian yaitu nikmat karunia al-ukhuwah menjadi ikhwan muslimin tentu dari ayat ini kita tahu bahwasanya al-ukhuwah Islamiyah merupakan nikmat dari Allah yang kita diperintah olehnya untuk terus mengingat dan menjaga. Tentunya al-ukhuwah islamiyah yang dimaksud adalah al-ukhuwah al-islamiyah yang ilmiah yang didirikan di atas ilmu Al-Quran dan sunnah al al Islamiyah yang didirikan di atas aqidah yang sahih, yang lurus dan benar. Dan al al Islamiyah tidaklah menafikan, tidaklah mencegah kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Justru di antara ciri-ciri utama al ukhuwa al-islamiyah antar muslimin adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak saudara kita kepada yang ma'ruf, kepada akidah yang lurus, kepada ibadah yang sahihah, yang benar dan mencegah saudara kita dari kemungkaran akidah, kemungkaran akhlak, kemungkaran ibadah dan lain lain Demikian Allah menyatakan dalam ayatnya, Al-Mu'minun ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin itu sebagian mereka merupakan penolong terhadap sebagian lain. Kemudian disebutkan sifat utamanya, yaitu ya'muruna bil ma'ruf mereka memerintah kepada yang baru sama kaum mukminin dan mencegah dari yang mungkar. Sangatlah salah jika dipahami bahwa ukhuwah Islamiyah itu mendiamkan yang mungkar tetap dalam kemungkaran. Tidak ada upaya memberikan nasihat dan mengatakan yang makhluk itu makhluk serta yang mungkar juga adalah mungkar. Sebuah ukuah tali persaudaraan yang tidak didirikan tidak didirikan di atas semangat amar makhluk menjadi mungkar maka itu adalah ukuah yang semu ukuah yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan persaudaraan Islam sesuai dengan namanya Islami Didirikan di atas syariat Islam. Akidah yang lurus. Akidah yang oleh Allah. Akidah yang terbimbing dalam Al-Quran. Terbimbing dalam sunnah Nabi. Terbimbing dalam koridor pemahaman para sahabat sahabat Rasul. Ridwanullah alaihim jami'an. Demikian ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah yang seperti ini itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita selalu mengupayakan, selalu menjaganya dan memeliharanya. Jangan sampai terganggu. Demikian ukhuwah Islamiyah seperti ini akan mendatangkan kesejahteraan ketentraman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan bernegara akan lahir keamanan, ketentraman. Ketahui bahwasanya al keamanan hidup, keamanan kita menjalankan aktivitas keseharian keamanan di dalam kita menjalankan ibadah, di dalam mencari ilmu, di dalam berinteraksi dengan saudara-saudara kita merupakan sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah untuk penduduk Makkah maka beliau memulai permohonan dan doa itu dengan meminta keamanan bagi negeri ini, bagi kampungnya. Sebelum doa-doa dan permintaan lain, Beliau mengatakan, Rabbi ja'al dan balada amina, warasul ahlahu minat samarat. Ya Allah, berikan kepada negeri ini keamanan Jadikan negeri kami ini negeri yang aman dan berikan kepada penduduknya rezeki dari berbagai buah dan tanaman. Yang diminta pertama oleh Nabi Allah Ibrahim adalah nikmat keamanan. Aman untuk beribadah kepada Allah. Pergi ke masjid, aman. Belajar, aman. Mencari maisha atau perekonomian kita, aman tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman-ancaman. Ini sebuah nikmat yang mahal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf." Dan beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah memberikan kepada kalian rasa kenyang dari rasa lapar dan memberikan kepada kalian rasa aman. Aman itu suatu yang mahal. Betapa besar rezeki yang ada pada kita. Kesehatan badan yang ada pada kita. Kalau kampung kita, negeri kita tidak produktif, tidak aman, segala kenikmatan itu tidak akan bisa kita nikmati. Para pemimpin yang kita muliakan, bisa kita bayangkan di kota kita tinggal ini, bisa kita akan berangkat ke masjid, tiba-tiba di situ ada sekelompok orang yang mengancam kita, memukul kita, atau sedang membunuh kita. Kita khawatir, was-was. Padahal ingin pergi ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin pergi ke pasar, ke tempat kerja bisa untuk mencari manusia. Tetapi hati kita tidak tenang. Benar-benar kehidupan ini menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu, keamanan negeri, keamanan kampung, nikmat kekuatan Islamiyah adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya dan tidak boleh hilang dari kita semua kaum muslimin yang saya muliakan. Tentunya sebab-sebab kita bisa meraih keuntungan terkuat dengan ini serta keamanan kampung negeri kita ini adalah yang pertama kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, dengan ibadah, dengan istighfar, Jangan sampai negeri kita ini hancur. Negeri kita ini terganggu ukuah dan keamanannya gara-gara dosa kita. Dengan sebab dosa kita kepada Allah sama sekali. Allah cabut nikmat keamanan dari negeri kita. Maka yang pertama di antara sebab-sebab langgengnya ukhuwah Islamiyah dan amannya negeri kita adalah Al-Doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. dia dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim. Alaihissalam. Rabbi al hadzal balad amin. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Begitu juga Rasulullah SAW dalam beberapa doanya. Meminta dan memohon kepada Allah. Yang kedua, kita mesti mengerti belajar tentang agama Allah. Menjadi sebuah kebiasaan masyarakat muslim belajar tentang Islam. Menjadi kebiasaan rumah tangga-rumah tangga Islam belajar tentang Islam. Dengan itu berbagai sebab yang bisa mengantarkan kepada langsungnya keamanan dan sebuah bisa terwujud. Kemudian yang ketiga di waktu yang sama kita harus mengerti sebab-sebab yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah dan keamanan negeri yang kita tinggal. Tentunya di antara sebab tersebut adalah kita banyak belajar dari sejarah. Sejarah merupakan salah satu pembimbing bagi kita. Seorang yang tidak banyak mempelajari sejarah, cenderung mudah jatuh kepada kesalahan. Sulit untuk mendapatkan jalan keluar solusi dari problem yang dihadapi. Tetapi dengan mempelajari sejarah, di sana banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak jalan keluar atas problem-problem yang menimpa umat. Ketahuilah para hadirin, kita yang hidup di zaman ini bukanlah generasi pertama yang mengalami problem di dalam menjalani Islam. Kita bukan generasi pertama yang mengalami tantangan di dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berlalu zaman, telah berlalu generasi sebelum itu, dan mereka telah mewariskan kepada kita berbagai solusi, jalan keluar dan ilmu untuk kita selamat dari berbagai problem yang mengancam kehidupan dan keamanan kita di dalam beragama. Kaum ini yang saya muliakan. Tentunya keamanan negeri, negeri kita ini menjadi tanggung jawab setiap kita. Menjadi tanggung jawab setiap penduduk negeri Bukan hanya tanggung jawab satu pihak tanpa yang lain. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah tanpa rakyat. Tetapi semua pihak dituntut punya andil dan peran di dalam menjaga pelanggungan dan kelangsungan negeri. Terputus dalam hal ini kita sebagai umat Islam Sejarah memberikan kepada kita pelajaran yang mahal agar kita bisa mengamalkan nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam la yuzabul mu'min bin jufri wahidin marratain tidaklah seorang mukmin disengat oleh seekor hewan berbicara dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali sudah tahu dia pernah disengat di sana. Di lubang tersebut masih akan tersengat kutu yang kedua kali. Bukan ciri dan sifat seorang mukmin. Ciri dan sifat seorang mukmin adalah mengambil pelajaran. Tentunya saudara-saudara kita kaum ini yang telah mendahului kita memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran tersebut. Di antara bahaya terbesar yang dapat mengancam ukhuwah islami yang dapat mengancam keamanan kehidupan keagamaan kaum muslimin, bahkan mengancam eksistensi negara dan pemerintahan kaum muslimin adalah keberadaan kaum syiah. Kaum ini yang tentunya kita semua mengetahui dan sepakat bahwa dia bukan bagian dari Islam. Dalam sejarahnya, kelompok ini Syiah Rafidah atau kadang-kadang diberi nama dengan Ibn Asyariyah atau kadang-kadang nama dengan Ja'fariyah dan beberapa nama yang lainnya adalah kelompok yang mengancam keutuhan ukhuwah Islamiyah dan mengancam keamanan dan stabilitas keagamaan umat Islam, mengancam stabilitas dan keamanan negara. telah banyak buku sejarah, buku dari yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi mereka. Al-Imam Ibn penulis kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang sering dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Salah satu karya beliau berjudul Al-Bidayah wal nihayah. berjilid Buku ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Kadir Nama beliau adalah Al-Imam Ismail bin Umar Abu Fida yang dikenal dengan sebutan Ibn Beliau tulis karya ini dalam bidang sejarah. Kemudian diberi judul dengan Al-Hidayah Beliau banyak menceritakan dalam karyanya ini tentang makar-makar kaum Syiah dan pengkhianatan-pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin, kerjasama-kerjasama mereka dengan kaum kafir, dan pembunuhan-pembunuhan atau pembantaian-pembantaian kaum Syiah terhadap umat Islam di berbagai wilayah di dunia. Sehingga apa yang sekarang kita dengar, pembantaian kaum Syiah terhadap umat Islam di beberapa negara bukan sesuatu yang baru. Tetapi merupakan salah satu rangkaian dari yang telah lalu. Salah satu rangkaian pembantaian kaum Syiah terhadap umat Islam dari yang telah lalu. Begitu juga pemberontakan Sosial yang terjadi di beberapa negara di sana kita itu juga bukan hal yang baru. Sebenarnya telah berlalu contoh-contoh sejarah. Oleh karena itu, tadi saya katakan di antara pelajaran yang penting adalah mengambil pelajaran dari sejarah. Jangan sekali-kali melupakan La yudakul mu'min di wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebagai dua kali. Apalagi tiga kali atau lima kali. Bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin mengambil pelajaran, meneliti, mengevaluasi dan secara yang pernah terjadi. Terus kalau kita sekarang ini tidak menyiapkan diri untuk mengevaluasi sejarah. Mengambil pelajaran darinya. Ya, mungkin kita akan hidup aman sejenak. Tetapi anak cucu kita, nasib mereka tentunya sangat ditentukan setelah Allah Subhanahu wa taala dari kita ini. Tahu sejauh mana upaya kita, kesungguhan kita mempelajari Islam dan menjaga Islam. Mempelajari sunnah dan menjaga sunnah. Maka anak itu kita akan merasakan Sejarah yang telah lalu, beberapa perkhianatan syiah yang terjadi di beberapa negeri, ambil contoh apa yang menimpa kepada الدولة العباسية kepada dinasti Abbasi kurang lebih pada abad keempat hingga abad kelima pengkhianatan Saud Syiah Rafidah yang dimotori oleh tokoh mereka yang dikenal dengan Ibn al Hamid. Kemudian tokoh keduanya Nafiuddin Al-Tusi. Bukan sebuah perjalanan singkat. Ibnu Al-Qami yang kemudian memegang posisi penting strategis, posisi yang sangat strategis dalam tatanan pemerintahan dinasti Abbas. Bukan perjalanan tiga tahun dua tahun profesi. perjalanan panjang. Sampai orang ini menduduki posisi yang sangat penting dan sangat kita. Ternyata dia melakukan kaderisasi Syiah Rafidah di tubuh pemerintahan dinasti Bersama dengan itu, dia berusaha untuk melemahkan kekuatan dinasti Abbas. Salah satu kebijakan dia sebagai menteri pada waktu itu adalah mengurangi jumlah tentara Daulah Abbas. Jumlah tentara yang semulanya lebih dari 200 ribu tentara dipotong, dikurangi hingga menjadi sepuluh ribu. Yang bisa lima persen dari jumlah tentara nasional Daulah Abadiyah pada waktu. Tentunya dengan logika-logika mengingat perekonomian negara yang mulai melemah tidak mampu membiayai tentara dan maka Ibnu Al-Qadhi berhasil memuatkan khalifah untuk mengurangi jumlah tentara. Dengan bisa-bisa bahwa sekarang kondisi sedang kondusif. Kondisi aman. Tidak membutuhkan jumlah tentara yang besar. Maka berhasillah Ibnu Al-Qadhi membuat kebijakan mengurangi jumlah kekuatan tentara nasional daulah Abbasiyah. Bersama dengan pula, gaji tentara daulah Abbasiyah dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk dikurangi. Sehingga tentara pada waktu itu tidak sedikit mereka yang meminta-minta pengemis di jalan-jalan, meminta makanan, apa yang bisa mereka makan meminta pakaian yang bisa mereka pakai. benar dengan kondisi tentara Daulah Abbasia dibuat oleh Ibnu al tami dalam kondisi yang memprihatinkan. Di waktu yang sama, Ibnu al tami bersama Nasib bin Al-Qusi memberikan atau membocorkan berita-berita rahasia negara kepada atas. Kepada bulan bukan. Sehingga melalui surat-menyurat rahasia antara Ibnu Al-Khami sebagai Menteri Negara dengan kerajaan Qatar terus berjalan. Membocorkan rahasia negara, kelemahan negara. Dan pada ujungnya Ibnu Al-Khami dan Nasiruddin al tusi dua tokoh syiah tersebut memperkilahkan tentara Tatar untuk menyerang Daulah Aksasiyah di negeri Baghdad, Irak dan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah di Baghdad. Maka datanglah tentara Mongol, tentara Tatar di bawah perintah Hulagunan menyerang kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan daulat Abbasiyah. Di saat itu, tentunya tentara Qatar yang sangat kokoh dan berjumlah besar itu tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari tentara negara Abbasiyah. Karena memang kondisi tentara secara jumlah jauh di bawah jumlah tentara Qatar. Secara fisik juga kalah. Secara persenjataan juga demikian. Dalam keadaan yang lemah seperti itu, tidak ada perlawanan yang berarti bagi tentara atau kekuatan tentara Mongol atau kula bukan pada waktu itu. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Daulah ini jatuh bertepuk lutut di hadapan kula bukan. Khalifah dinasti Abbasi pada waktu itu dihinakan oleh Hunafukar dibunuh secara perlahan. Subhanallah disebutkan dalam beberapa sumber sejarah bahwa jumlah kaum muslimin yang terbunuh pada waktu itu adalah dua juta muslim. Di zaman seperti itu kurang lebih sepuluh abad yang lalu. 2 juta pada abad tersebut mungkin nilainya lebih dari seratus juta di masa ini. Karena penduduk bumi saat ini telah berkembang berlipat kali. dua juta pada waktu itu tentu jumlah yang sangat besar. Kalau dikatakan di kota ini misalkan terbunuh kaum muslimin seribu orang saja, adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita mengurus jenazah-jenazah yang berjumlah seribu Lalu bagaimana kalau seandainya jumlah jenazah itu sepuluh ribu? Apa yang akan terjadi pada kampung kita, kota kita, negeri kita? Subhanallah. Jumlah jenazah muslimin dan muslimat pada waktu itu di negeri Baghdad kurang lebih dua juta manusia atau di dalam wilayah dinasti Utsman uh, dinasti Abbas diriwayatkan juga akibat jenazah-jenazah muslimin dan muslimah, serta bayi-bayi kaum muslimin yang tidak terurus pada waktu itu sampai menimbulkan tata saja bau aroma yang sangat tidak menyenangkan di kota Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai timbul wabah penyakit di negeri tersebut tidak hanya di sekitar Irak atau Baghdad, Bahkan wabah penyakit itu dibawa oleh angin hingga ke arah selatan menyentuh daerah Asyam. Asyam di zaman kita ini terbagi menjadi empat negara. Dahulu disebut negeri Syam. Syam itu meliputi Syria, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Dahulu diberi nama dengan Syam. Angin yang membawa aroma tidak enak itu dari jenazah-jenazah ini berhembus hingga ke negeri Syam membawa wabah penyakit dan akhirnya banyak pula kaum muslimin di negeri Syam yang wafat karena wabah penyakit tersebut. Ini bukan hanya berjalan tahun dua tahun, tetapi dalam waktu yang cukup panjang. Hancur masjid-masjid, kaum muslimin sulit beribadah pada masa ini. Di bawah kekuatan Tartar akibat pengkhianatan kaum Syiah terhadap Daulah Abbasiyah. Kaum muslimin tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Yang bertani tidak lagi bisa bertani. Yang berkebun tidak bisa lagi berkebun. Yang berjalan tidak bisa lagi berjalan, Yang belajar pun demikian Bahkan ibadah di masjid pun terganggu. Kau muslimin yang saya muliakan. Kalau kita mendengar akhir-akhir ini beberapa peristiwa di beberapa negara yang sering diberitakan dalam berbagai media, berita yang sangat mengerikan dan menakutkan bagaimana pembantaian terhadap putra putri muslimin, terhadap umat Islam, rijal maupun nisa, tua maupun muda. Sungguh apa yang terjadi sekarang ini tidak seberapa dibandingkan apa yang telah terjadi di negeri Baghdad pada waktu itu. Akibat pengkhianatan Ibnul al qadhi dan Nasiruddin Al-Kursi, dua tokoh syiah yang berhasil melakukan gerakan clandestine terhadap pemerintah, upaya penyusupan dan kaderisasi tokoh-tokoh dalam pemerintahan sebuah negara. Maka tentunya hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Tidak cukup sampai di sana. Kaum Syiah rafidah atau secara umum kaum Syiah baik yang rafidah maupun Ibn Asyariyah ataupun yang Qasimiyah ataupun yang Nusairiyah Ismailiyah, Babilia, Ubaidiyah, dan yang lainnya. Semuanya mereka mengintai dan menunggu kesempatan untuk menghancurkan proses ini dan negara-negara muslim. Dalam salah satu riwayat pengkhianatan Syiah, ketika mereka ingin mendirikan negara Syiah di daerah Mesir. Beberapa abad yang lalu, mereka bekerja sama dengan tentara Perancis untuk menyerang Mesir. Seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu al dan Nasir Al-Fusi. Mereka membocorkan strategi-strategi kaum muslimin membukakan jalan-jalan masuk tapi tentara Perancis untuk menyerang negeri Mesir. Ya subhanallah. Ternyata peristiwa ini yang dimotori juga oleh salah seorang menteri berakidah syiah terbongkar oleh negara. Sehingga negara segera mengambil langkah antisipatif untuk menghentikan pengkhianatan syiah ini sampai pada kesimpulan negara mengeluarkan kebijakan untuk mengeksekusi tokoh pengkhianat Syiah tadi di Mesir. Subhanallah, ketika eksekusi telah terwujud, telah dilakukan, terbunuhlah menteri Syiah tersebut di luar dugaan negara. Ternyata tokoh Syiah ini tadi yang telah bertahun-tahun menyusup di tubuh pemerintah telah melakukan kaderisasi. Ternyata tidak sedikit dari pegawai negeri di istana negara dan beberapa instansi lainnya yang telah dikader di bawah akidah Syiah. Dengan sebab terbunuhnya Soko Syiah ini tadi, negara mengira akan selesai problem namun ternyata kader-kader Syiah bangkit dari dalam istana. Berjumlah kurang lebih 50 ribu orang. Di sekitar kekuatan negara pada waktu itu, bangkit memprotes dan melakukan tindakan anarkis perlawanan terhadap pemerintah. Di luar juga terjadi peperangan itu di dalam istana dan di sekitar istana, di dalam pertahanan negara. Bukan dari musuh yang datang dari luar, tetapi ternyata dari dalam. Bagaimana prosesnya? Jumlah sebesar ini tentunya tidak bisa setahun, dua, tiga tahun. Tetapi berjalan panjang. Para hadirin yang saya muliakan, pertumpahan darah pun tidak terelakkan terjadi di tengah-tengah kota negeri muslimin. Semisal dengan ini, pengkhianatan kaum Syiah di negeri Syam. Kalau yang pertama tadi di negeri Baghdad, Irak. Yang kedua tadi di negeri Mesir. Sekarang ini di negeri Syam, di Damaskus dan sekitarnya. Kembali kaum Syiah seperti yang sebelum-sebelumnya. Bekerja sama dengan tentara Eropa untuk menghancurkan khilafah kaum muslimin. Negara kaum muslimin terbongkar dalam arsip-arsip perjanjian kaum Syiah dengan tentara Eropa jika terjadi atau berhasil dalam penyerangan tersebut meraih kemenangan maka akan terjadi pembagian negara Syam untuk wilayah utara diserahkan kepada Eropa dan wilayah selatan negeri Syam untuk Tausia. Kaum ini yang kami lihat. Tentu berbagai peristiwa ini adalah pelajaran yang sangat menarik. Pengalaman yang telah merekrut pengorbanan yang sangat besar. Sebuah pengalaman yang ternyata telah berguguran nyawa dan jiwa orang-orang soleh demi mempertahankan akidah Islam, demi mempertahankan akidah sunnah, mempertahankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. berhenti melancarkan dendamnya terhadap kaum muslimin. Giliran berikutnya adalah Al-Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal dengan kesolehannya karena dianggap oleh kaum Syiah sebagai penghalang yang menghadang kepentingan-kepentingan Syiah maka mereka melakukan makar untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka itu pun dilancarkan oleh kaum Syiah hampir-hampir terbunuhnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam pemberontakan itu terbunuh beberapa menteri yang berada di sekitar Salahuddin Al-Ayyubi. Peristiwa ini juga merupakan sebuah pelajaran yang berharga bagi kaum muslimin saudara saya iman yang saya muliakan. Juga masih pada masa-masa tersebut. Abad ke-6, kaum Syiah Ismailiyah di bulan Zulhijjah menyerang secara mendadak Barakallahu fikum Salahuddin Al-Ayyubi untuk yang kesekian kalinya. Tidak berhenti kegagalan yang pertama. Bukan berarti kegagalan seterusnya. Demikian dalam akidah Syiah. Mereka akan terus bangkit melakukan makar demi makar. Namun ahli sunnah dari kalangan ulama dan murid-murid mereka muslimin ahli sunnah pada waktu itu juga tidak salah gigihnya tidak berhenti. Terus melanjutkan kontak estafet mempertahankan akidah sunnah. Kemudian pada tahun atau pada abad ketiga, di penghujung abad ketiga, disebutkan di dalam beberapa buku sejarah bahwa kaum Syiah Qaramidh menyerang Mekah, menyerang jamaah haji, baik jamaah haji yang berada di sekitar kota Mekah ketika melaksanakan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari ke-8 di Ketika jamaah haji mulai melakukan manasik hajinya di Mina. Kaum Syiah kembali menyerang jamaah haji. Penyerangan secara brutal. Tidak hanya yang ada di, Mina. Bahkan jamaah haji yang berada di al Haram. Masjid yang terhormat. Yang dihormati bahkan oleh kaum musyrikin Arab. Oleh musyrikin Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya sangat menghormati Al-Masjidil Haram. Kalau seandainya mereka mendapati musuh mereka dalam peperangan, lari berlindung di Masjidil Haram, mereka tidak akan mengejarnya sampai ke dalam masjid. Mereka akan menunggu musuh-musuh mereka itu keluar dari Masjidil Haram. Tidak mau membunuh dan menyerang musuhnya di dalam Masjidil Haram. Bahkan Disebutkan dalam sejarah kaum Quraisy tidak akan membunuh seorang pembunuh ayah mereka. Ayah mereka dibunuh. Didapati si pembunuh di dalam masjid. Mereka tidak akan menyentuhnya. Tidak akan menyeretnya keluar dari masjid. Dibiarkan dari tubuh sampai keluar. Enam tahun syiah rafidah. Sama sekali tidak menghargai al-masjid haram. Bahkan jamaah haji pada saat itu lari ketakutan hingga mereka bergelantungan di Ka'bah. Itu semua tidak membuat kaum Syiah para Karamifah mundur, tidak membuat kaum Syiah para Karamifah tersebut untuk menghentikan pembantaiannya. Kaum muslimin yang berlindung di Ka'bah itu pun diseret dan disebelit di Masjid Haram. Ini terjadi pada penghujung abad yang ketiga. Kaum muslimin yang saya muliakan juga demikian sejarah yang berikutnya. Ternyata Makkah Al-Mukarramah dan Al-Masjidil Haram tidak selamat dari pembantaian kaum Syiah. Sejarah ini tentunya sekali lagi saya katakan adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau tadi di penghujung abad yang ketiga Hijriah, terjadi setidaknya dua atau tiga kali pembantaian syiah terhadap jamaah haji. Muslimin juga di awal abad yang keempat. Tepatnya pada tahun 311 Hijriah, kembali kaum Syiah menyerang jamaah haji. Mereka menghadang jamaah haji yang akan pulang di berbagai penjuru pada saat ini. Sehingga jamaah haji tidak berani melanjutkan perjalanan dan bekal-bekal makanan serta pakaian mereka habis hingga akhirnya mereka mati kelaparan dan kehausan di tengah padang pasir akibat panas yang menyengat tubuh mereka berhari-hari. Ini semua sekali lagi adalah perkara yang sangat mahal. Sejarah terakhir yang saya sebutkan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Azir dalam kitabnya yang berjudul Al-Kamil Istari. imam Ibnul Azir. Sekali lagi, Ibnul Azir bukan Ibnul Kadir. Nah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Kamil Istari menyebutkan sejarah pembagian Syiah terhadap jamaah haji pada awal abad keempat Hijriah atau tepatnya tahun 311 Hijriah. Kaum muslimin, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelompok-kelompok Syiah ada yang bernama An-Nusairiyah. An-Nusairiyah adalah nisbah kepada seorang tokoh mereka yang bernama Muhammad bin Nusair. Muhammad bin Nusair. Yang sekarang Nusairiyah ini adalah Syiah yang banyak ditemukan di daerah Syria. Jadi Syiah yang ada di Syria itu adalah Syiah An-Nusairiyah. Kepada siapa nama ini dinisbatkan? Kepada orang yang bernama Muhammad bin Musayyib. Walaupun mereka sebenarnya tidak suka dengan penyebutan ini. Penyebutan atau penamaan mereka dengan An-Nusairiyah. Mereka lebih senang menamakan diri mereka dengan al alawiyyi Memberikan nama mereka dengan al alawiyyi Yakni kaum yang mengaku dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Alawi. Jamaknya al alawiyyi Namun para ulama sejarah memperkenalkan kepada umat kelompok ini dengan sebutan An-Nusairiyah. Kenapa? Karena pendiri pertamanya adalah Muhammad bin Musayyib Dinisbatkan kepada pendiri, Namun mereka sendiri tidak rela dengan penamaan ini. Mereka lebih senang disebut dengan al alawiyyin Apa sebabnya? Tentunya nama al alawiyyin adalah sebuah nama yang mengandung nilai-nilai yang baik. Karena mengklaim keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengklaim sebagai keturunan ahli bait ahli bait Nabi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ternyata si pun hingga hari ini mengklaim dirinya adalah Alawiyyin mengklaim dirinya sebagai ahli bait. Nah, ikatan atau jamaah ahli bait menamakan dirinya sebagai ahli bait. Kenapa? Agar mendapatkan simpati dari umat. Bahwa kelompok ini adalah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada ahli bait. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dia cinta kepada keturunan Nabi? Karena Rasulullah SAW pun mewasiatkan kepada kita untuk mencintai keturunan beliau dengan syarat-syaratnya, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Rasulullah dalam salah satu wasiat yang menyatakan, "Udah tirukumullah di ahli baiti, udah tirukumullah di ahli baiti." Aku mengingatkan kalian untuk menghargai ahli bait, ahli bait dari keturunan. Demikian Rasulullah mewasiatkan, Kita pun beriman terhadap syariat ini, tapi tentunya keturunan Rasulullah dari kalangan ahli bait yang kita disyariatkan untuk mencintai mereka adalah keturunan ahli bait yang berjalan di atas akidah sunnah, di atas akidah Rasulullah, di atas akidah ulama Rasidin, Abu Bakar Umar Uthman wa Ali, di atas akidahnya Al Hasan wa Husain yang benar dan lurus. Nah, maka kita disyariatkan untuk mencintai mereka Bukan ahli bait yang mengaku dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang menyombongkan dirinya terhadap suku-suku lainnya. Yang menganggap remeh manusia yang lainnya. Bukan ini ahli bait yang diperintahkan kita untuk menghormatinya. Atau ahli bait dia menginginkan umat untuk mengkultuskannya. Menghormatinya dengan bentuk penghormatan yang tertinggi. Bukan pula ahli bait yang mengklaim pasti masuk surga, pasti masuk jannah. Tidak. Bukan itu yang dimaksud dengan ahli baik yang kita diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewasiatkan. Ahli baik yang diperintahkan kita oleh Nabi untuk menghormatinya adalah ahli baik yang menghormati para sahabat Rasul. Bukan ahli baik atau orang yang mengklaim sebagai ahli baik yang mencela, mencaci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang terlihat kembali kepada kelompok Syiah yang bernama An-Nusairiyah. Kelompok ini pun memiliki akidah-akidah yang sangat menyimpang. Pada awalnya, An-Nusairiyah bagian daripada Syiah Rafidhah Ibn Asariyah. Kenapa diberi nama Isna Asyariya? Karena mereka memiliki 12 imam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia dalam kalangan mereka sebagaimana nanti insya Allah kita akan sebutkan. al ini pada awalnya belum muncul. Dia bagian daripada Syiah Rafimah. Ibn Asyariyah. Yang ada di Indonesia ini Syiah yang ada di Indonesia mayoritasnya adalah Syiah Rafidhah Ibnu Asyariyah. Termasuk kelompok Syiah yang paling ekstrim. Termasuk kelompok Syiah yang paling ekstrim. Kemudian ketika terjadi konflik internal dalam tubuh Syiah Rafidhah Ibnu Asyariyah ini, maka Muhammad bin Nusair menentang mereka dan membentuk kelompok sendiri. Muncullah pengikut-pengikutnya dan kemudian oleh para ulama sunnah diberi nama dengan kelompok Al-Nusairiyah. Walaupun sebenarnya mereka tidak suka dengan penyebutan ini. Lebih suka untuk disebut dengan Al-Alawiyah. Sedikit tentang akidah kelompok Al-Nusairiyah ini disebutkan bahwa Muhammad bin Musayyib mengklaim dirinya sebagai nabi yang diutus bukan oleh Allah tapi diutus oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Sebagai nabi yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib. Di antara akidah Syiah Musayyib ini adalah mentuhankan Ali bahwasanya Ali adalah Tuhan. Dan Muhammad Al-Musayli, Muhammad bin Musayyid, tubuhnya bersatu dengan tubuh Ali di malam hari dan berpisah di siang hari. Di antara keyakinan akidah Al-Musayyidiyah ini adalah mereka meyakini bahwa Muhammad bin Musayyid menciptakan Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi yang menciptakannya bukan Allah dalam pandangan akidah Muslim. Siapa yang menciptakan? Muhammad bin Muslim. Nah, kemudian Salman Al-Farisi diberi tugas oleh Tuhan untuk mengurus peredaran atau langit dan bumi ini untuk mengurus langit dan bumi. juga sahabat yang kedua, Ali bin Zaid bin Aswad radhiyallahu anhu. Di antara tugasnya adalah menggerakkan petir, menggerakkan kilat dan gempa bumi. Subhanallah. Ini adalah sifat-sifat Allah yang hanya Allah yang memang mampu melakukannya. Yang kemudian dikenal dengan sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua keyakinan ini tadi tidak pernah diyakini oleh kaum musyrikin Quraisy sekalipun. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya tidak pernah meyakini Laksa, Uzza, Manah, wasdan, waswaan, dan yang lainnya punya andil mengatur alam semesta. Punya andil di dalam mengatur pergerakan bintang, matahari, bulan, dan yang lainnya. Tapi subhanallah, kaum syiah ini akidahnya benar-benar lebih kafir dibandingkan akidah kaum musyrikin Quraisy dan lebih kafir bahkan dari kaum Yahudi dan Nasor. Kaum muslimin yang saya muliakan. Apa yang menyebabkan kaum Syiah, Nusairiyah, Alawiyah ini tadi meyakini akidah tersebut, mari kita ambil pelajaran dari ini. Di antara sebab utamanya adalah disebutkan yahtajuna li hadhihi al-aqidah bi anna al-ilaha yahillu fil ajsami mata syaa bahwasanya zat ketuhanan, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala bisa bersatu dengan tubuh makhluknya kapan Allah terhendaki. Ini ada akidah sekarang beredar di kalangan muslimin bahwa zat Allah bisa bertabuk bergabung dengan makhluknya. Allah berada di mana-mana dan Allah bisa bersama dengan semua makhluknya. Ini akidah bertentangan dengan akidah Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasulnya menetapkan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arusnya. Ar-Rahman alal Arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arusnya. Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, tinggi sekali. Demikian akidah ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang budak pengembala kambing sedang mengembala kambingnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya dengan sebuah pertanyaan. Ketika budak itu bermasalah dengan tuannya, seekor kambingnya hilang kemudian ditampar oleh tuannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada si budak kecil, budak wanita, "Kala, ayat Allah, kala sama, waman ana, kala anta Rasulullah, kala hadisha, fa'innaha mu'minah." Di mana Allah si budak kecil dengan fitrahnya, dengan kesucian hatinya, yang dulu terkotori oleh berbagai akidah yang menyimpang menjawab Allah di atas langit. Dan siapa aku kata Rasulullah? Budaya mengatakan engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi mengatakan kepada tuannya, merdekakan budaya ini karena dia sesungguhnya seorang yang mukmin. Para muslim yang kita muliakan, demikian akidah Islam mengajarkan kepada kita dalam akidah Syiah meyakini bahwasanya Allah itu berada di mana-mana bersama dengan makhluk-makhluknya. Allah berada di masjid, Allah berada di pasar, Allah berada di rumah, Allah berada di sana Dan seterusnya, bahkan na'udzubillah mereka meyakini Allah berada pada tubuh orang-orang tertentu. Bahkan mereka yakini berada pada tubuh Ali bin Abi Thalib, berada pada tubuh Muhammad bin Musayyib, imam mereka ada pada tubuh para imam-imam Syiah yang dua belas Dari situ mereka meyakini bahwa para imam mereka itu juga berperan andil mengatur alam semesta. Kapan matahari terbit, kapan terbenam mereka yang mengatur. Kapan hujan turun, kapan berhenti, mereka yang mengatur. Kapan si bulan akan lahir, Sementara si bulan lainnya akan mati meninggalkan dunia. Imam mereka yang mengakuinya. Ya Allah, para hadirin yang saya muliakan. Inilah sekelumit akidah kaum Syiah Nusairiyah yang juga akidah ini pun ada semisal dengannya pada kaum Syiah yang lainnya. Pada tahun 1920 Masehi, yakni kurang lebih 90 tahun lebih yang lalu, ketika tentara Perancis berhasil menguasai negeri Syam juga akibat pengkhianatan kaum Syiah. Maka bisa kaum Prancis akan menghentikan penjajahannya kepada negeri Syam, mereka mengukuhkan posisi kaum Syiah Nusairiyah di Indonesia, Syam. Tersusun di Syria sebagai pewaris Prancis. Dan nama An-Nusairiyah pun dihapuskan atau dihilangkan, dikembalikan kepada nama yang diinginkan oleh mereka yaitu Al-Alawi. Oleh karena itu, para penguasa Syiah Musaibiyah di Syria pun sekarang mengaku diri mereka sebagai Al-Alawiyin. Nah, Ikhwan Ibn Rahimani wa Rahimahullah berbicara tentang pengkhianatan Syiah di muka bumi terhadap kaum muslimin. Dalam perjalanan sejarah umat Islam terlalu banyak. Kalau tadi di negeri Irak, di Mesir, di negeri Syam, tidak luput pula beberapa negeri yang lain Di Kuwait, di Bahrain, di India, dan beberapa negara lain. Di India misalkan, kaum Syiah bekerja sama dengan kaum Sikh. Membantai kaum Muslimin. Menghancurkan masjid-masjid Muslimin. Di saat kaum Muslimin sedang beribadah dengan masjid Allah. Semua sejarah ini, wahai saudaraku, adalah pelajaran yang mahal. Telah menjadi korban nyawa-nyawa orang-orang soleh. Kita ini sekarang hidup dalam salah satu rangkaian sejarah tersebut. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa menganggap ini sesuatu yang mustahil terjadi di negeri kita. Jangan. Kalau kita misalkan tarik ke belakang perjalanan Syiah di Indonesia, misalkan sejak tahun 80-an, awal 80-an, atau akhir 70-an, katakan baru 30 atau 40 tahun, ini adalah proses yang panjang. Tadi dalam sejarah, mari kita perhatikan dari abad ke-3 hingga abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, mereka terus melanjutkan proses itu. Jadi, jangan ada di antara kita sekarang ini yang merasa bahwa apa yang pernah terjadi dalam sejarah di Mesir, di Baghdad, di Damaskus, di India, di Kuwait dan yang lainnya adalah sebuah kisah lalu yang tidak akan terjadi lagi. Tidak ini. Sekarang ini di negeri kita, kaum Syiah pun terus menghadir para pengikutnya. Dengan berbagai cara, dengan berbagai media, sekarang ini Afrika Syiah sudah mulai masuk ke lembaga-lembaga pendidikan kaum muslim. Tidak sedikit universitas atau sekolah-sekolah tinggi yang dengan Islam khususnya yang ada ember-ember nama Islam atau organisasi Islam yang sudah mulai mengadakan kerjasama dengan Iran. Dimulainya pengiriman pelajar ke Iran atau dosen-dosen di pasca sarjana IAIN dan yang semisalnya digiring ke Iran sebagai kader-kader Iran. Kalau dulu kita hanya mendengar tokoh-tokoh tertentu, Hussein al jalan Jalaluddin Rahman, dan kita sekarang ini tokoh-tokoh itu semakin bertambah jumlahnya dan militansinya pun tidak kalah dengan yang sebelumnya. Ini tentunya membuat kita bangkit untuk sadar sadar tentang keadaan di negeri kita. Bahkan akidah syiah sudah mulai memasuki pondok-pondok pesantren. Memasuki SMA-SMA. Di berbagai kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Makassar. Dengan sedikit terus mereka melakukan kaderisasi tadi. E Media-media syiah. Baik itu dalam bentuk media tulis, media cetak, majalah, buku terjemah, buku karya terus bertebaran di tengah-tengah muslimin. Ataupun media elektronik, radio dan yang semisal mereka pun gencar melakukannya. Kaum muslimin, saudara saya beriman, tentu kita sebagai ahli sunnah Cinta Allah, cinta Rasul, cinta sahabat Nabi, cinta Al-Quran. Kita tidak rela Islam dan umat Islam diganggu akidahnya, imannya, negerinya, untuk menghadapi semua di antara langkah positif yang mesti ditempuh oleh umat Islam yang pertama kali adalah bersandar diri kepada Allah jangan bersandar diri kepada diri diri kita atau kekuatan kita jangan bersandar diri kepada Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin mereka itu melancarkan makar tetapi Allah sudah membalas makar mereka dan Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar menghadapi pihak-pihak yang berbuat makar innahum yakiduna kaidah wa akidu kaidah Sungguhnya mereka itu melancarkan tipu daya. Dan Allah pun membalas tipu daya mereka itu dengan tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersandarlah kepada Allah. Al-Aliyul Qadir yang maha tinggi dan maha mampu. Al-Qawiyul Madin yang maha kuat dan maha kokoh. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada kita, teman kita, kabilah kita, dan seterusnya. Yang kedua, langkah-langkah yang mesti diambil oleh kaum muslimin adalah mensosialisasikan dan membudayakan semangat para ini belajar Islam belajar Al-Quran tafsir Al-Quran, belajar sunnah dan tafsir sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami, diamalkan dan disampaikan oleh generasi terbaik umat ini. Ini jalan yang kedua. Mensosialisasikan, membudayakan kepada umat Islam, tua maupun muda, jalan maupun tidak, di rumah maupun di sekolah, kebiasaan mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, bagaimana Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat Nabi sebagai murid-murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Quran diamalkan, dipraktekkan, dan diyakini oleh para murid-murid Nabi yang belajar Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya kita memahaminya, meyakininya dan mengamalinya harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah dan murid-muridnya yaitu para sahabat Nabi terkhusus dalam hal ini al-ulama rajidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali maka di saat kita ingin memahami Al-Quran ayat-ayatnya kandungan takdirnya, hukum-hukumnya, cara penerapannya, saya akan pelajari bagaimana Abu Bakar Umar Uthman wa Ali memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian juga sunnah Hanya dengan cara memahami mereka lah kita yang akan selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat hadisnya mengatakan, إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور Sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak apa jalan keluarnya? Bagaimana solusinya? Kata Nabi, alaikum bisa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku di saat seperti itu kondisinya. Dan sunnah para ulama wasil. Berpegang teguh dengannya kata Nabi. Waspada kalian dari segala segala yang baru dalam urusan agama dari perkara muhdatsat yaitu perkara yang diada-adakan dalam agama, baik dalam urusan ibadah atau diada-adakan dalam urusan akidah atau diada-adakan dan baru dalam permasalahan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Hati-hati. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Yang Rasulullah SAW Alaihi katakan, "Khairun nasi ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم sebaik-baik generasi adalah generasimu siapa mereka para sahabat Nabi yang belajar Islam dari Nabi belajar Al-Quran dari Nabi belajar bagaimana beribadah, beriman dan berakidah dari Nabi bukan dari ustaz, bukan dari guru, bukan dari kiai tetapi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tegas lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Iftirahul Ummah. Hadis yang mengabarkan kepada kita akan terjadinya perpecahan umat menjadi 73 golongan. Rasulullah memberikan solusi dan jalan keluar yang kemudian diistilahkan dengan al-firqatun najiyah. Kelompok satu-satunya yang akan selamat. Rasulullah tidak menyebut nama orang. Rasulullah tidak menyebut nama organisasi, nama daerah, nama suku. Tetapi yang disebut oleh Nabi sebuah prinsip. Ketika ditanya siapa mereka wahai Nabi, satu-satunya yang akan selamat dari penyimpangan menjadi anak, Rasulullah menjawab, Man kana ana alaihi yaum wa ashabi. Barang siapa yang kondisi keagamaan dia, akidahnya, imannya, pemahamannya, sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini pada hari di saat wahyu masih turun. Demikian semestinya. Kita yang hidup hampir 15 abad sepeninggal Rasul. 1400 tahun sepeninggal Rasul. kalau masih dalam ketika hendak memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis Rasul, kembalikan kepada generasi pertama, generasi terbaik umat pemahaman sahabat-sahabat Nabi. Ketika hal ini disosialisasikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, putra putri mereka, maka berbagai akidah menyimpang, baik Syiah ataupun yang lainnya, akan mudah teratasi. Akan mudah umat ini dengan izin Allah terselamatkan dari pengaruh-pengaruh mereka. Para hadirin yang saya muliakan. Ini adalah jalan keluar yang kedua. Jalan keluar yang ketiga. Perlu diingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak melakukan upaya ikhtar mungkar terhadap kaum syiah dengan cara-cara yang anarkis. Dengan kekuatan pemukulan, penyerangan, dan yang semisal. Hindarkan cara-cara seperti ini. Pertama, karena cara-cara seperti ini, ingkar mungkar dengan kekerasan, itu bukan wewenang kita ingkar muka dengan kekerasan di tengah masyarakat itu bukan wewenang kita. Tetapi itu adalah wewenang wali pemerintah muslim. Sehingga jangan sampai kita mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa koordinasi dengan wali tanpa pengetahuan dan izin wali Kenapa? Di samping itu melanggar syariat. Yang kedua, akan menimbulkan berbagai efek negatif. Contohnya, kalau kita menggunakan tindak kekerasan, kita bukan berhadapan dengan si ahli. Kita berhadapan dengan aparat pemerintah. Karena aparat pemerintah bertugas mengamankan dirinya. Mencegah terjadinya tindak kekerasan. Siapa yang dianggap lebih aktif, maka itu yang akan berhadapan dengan aparat pemerintah. Kita rugi dua kali. Secara syar'i kita rugi, kekuatan kita berkurang. Bahkan yang ketiga, kita ditertawakan oleh kaum Tidak cukup sampai di sana kaum Syiah sekarang ini sedang mengkader praktisi-praktisi hukum. Praktisi-praktisi hukum yang akan membela kepentingan mereka, program-program mereka. Mereka punya pengacara-pengacara Syiah. Mereka punya. Yang akan berdebat di pengadilan membela kepentingan mereka bisa berdusta, kita tidak bisa berdusta. Mereka bisa bergerak, kita tidak bisa bergerak. Tunggu muslimin yang saya muliakan, maka hindarkan tindakan-tindakan anarki. Karena itu akan merugikan kita. Lalu dengan apa? Tadi sudah disebutkan sebelumnya dua langkah. Yang pertama kita bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan memperbanyak doa dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang bisa melindungi kaum muslimin dan negeri muslimin. Yang kedua, mensosialisasikan semangat salat ilm, semangat belajar Islam, semangat, semangat belajar Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah muslimin. Yang ketiga, menanamkan kepada umat Islam kaum muslimin yang ingin belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah agar melandasi semangat belajarnya tadi dan pemahamannya sesuai dengan yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi, Allah alaihi jami'an, dan yang mengikuti jejak mereka dari para ulama di masa tabi'i dan tadi hingga berikutnya. Sementara tiga dengan mati justru akan melemahkan kekuatan muslimin. Di beberapa daerah sudah ada contoh prakteknya. Ternyata tidak kekerasan, penyerangan, pemukulan, pembakaran justru menguatkan posisi Syiah. Justru Syiah mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di Makassar terjadi. Di Bandung terjadi hal yang sama. Di Jakarta juga demikian. Maka dari itu, hindarlah. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi yang saya sebutkan. Tiga langkah utama yang harus diterapkan di tengah kaum muslimin. Kita bergawa kepada umat tentang akidah yang sunnah kita kalau punya putra dan putri. Jangan hanya disibukkan putra putri kita dengan ilmu dunia. Jangan kita hanya memberi semangat kepada putra putri kita untuk belajar ilmu ilmu dunia, tidak belajar akidah ahli sunnah. Hati-hati, di kampus-kampus di sana terdapat tokoh-tokoh dan dari dari syiah. yang cukup menyedihkan kita, yang tidak kalah berbahayanya terhadap umat dibandingkan tokoh-tokoh Syiah itu sendiri adalah adanya beberapa tokoh-tokoh Muslim yang menyuarakan kepentingan-kepentingan Syiah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara sunyi dan syiah. Atau mengatakan bahwa hanya akidah syiah, madhab syiah adalah salah satu madhab dalam Islam. Sama dengan empat madhab yang lain. Ini adalah salah satu bahaya adanya tokoh-tokoh yang menanamkan kepentingan-kepentingan dia. Yang sangat disayangkan, tokoh-tokoh tersebut adalah sebagiannya tokoh-tokoh ormas Islam yang dikenal selama ini sebagai ormas yang berpegang dengan sunnah. Saya pernah menghadiri sebuah uh, uh sholat Jumat di salah satu masjid di salah satu kota. Khatib di dalam khutbahnya mengatakan bukan saatnya sekarang ini kita masih berbicara antara dunia dan syiah. Bukan saatnya katanya. Kita sekarang saatnya berbicara tentang persatuan umat. Ya Subhanallah. Allah. muslimin yang kami muliakan, keberadaan tokoh-tokoh seperti ini. Sengaja tidak saya sebutkan nama dan organisasinya. Kenapa? Karena sebagian saudara kita masih lebih diwarnai oleh semangat asobia. Semangat untuk kesukuan keorganisasian dan yang semisalnya. Padahal seorang muslim harus mengedepankan akidah, di atas kepentingan daerah, di atas kepentingan organisasi, ataupun suku dan yang semisalnya. Itu seorang muslim. Sengaja tidak sebutkan nama tokoh-tokoh tersebut karena adanya pihak-pihak Maka saya sehatkan kepada saya dan semua hadirin di dalam kita berislam, di dalam kita berpegang kecurangan Al-Quran dan Sunnah, Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Jadikanlah persatuan kita, dakwah kita, organisasi kita menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria ataupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah aturan, menentukan sebuah syariat, masih saja mencari aturan-aturan lainnya, mencari keputusan dan aturan alternatif di atas keputusan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian seorang mukmin mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya di atas segala. Kalau seandainya asobia terhadap tokoh tertentu diizinkan dalam Islam, Niscaya kita lebih pantas berasobia kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena Islam melarang asobia kepada tokoh. Asobia hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya asobia itu boleh, diizinkan kita akan berasobia kepada Al-Imam Bukhari, atau Al-Imam Syafi'i, atau Al-Imam Ahmad. Mereka lebih mulia dari semua orang yang ada di zaman kita lebih mulia dari ulama-ulama kita, lebih mulia dari tokoh-tokoh kita. Tetapi Islam melarang itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasul. Jangan. Orang terdekat kita sekalipun, walaupun ayah kita, anak kita kalau menyelidiki Al-Quran dan Sunnah, maka kita lebih mencintai Al-Quran dan Sunnah. Karena ini yang saya muliakan. Salah satu tokoh organisasi besar dalam skup internasional mengatakan ketika menyambut tokoh-tokoh si Iran dia mengatakan dan mewakilkan kepada kaum muslimin bahwa para ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ini. Masya Allah. Karya-karya ilmiah Syiah yang mana? Jika usul kafi, karya al kulaini tokoh Syiah, yang berisi kekuburan dan kesirikan itu karya ilmiah. Kitab Fasrul Khitab di إثبات Tahrir Kitab Rabbil الأرباب karya ulama Syiah yang menuduh Al-Quran kita adalah Al-Quran yang palsu. Bahwasanya Al-Quran yang sebenarnya itu adalah Al-Quran Syiah. Bahwasanya para sahabat Nabi telah berkhianat menghapus ribuan ayat-ayat dari Al-Quran. Itu adalah karya ilmiah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Salah satu tokoh organisasi besar di Syria yang organisasi itu pun juga memiliki cabang dan tokoh-tokohnya di Indonesia. Ketika salah satu ulama Syiah Iran datang ke Damaskus mengeluhkan adanya beberapa pemuda yang tidak mau atau enggan untuk mendukung Syiah Jakariyah, Ibn Asariyah. Maka tokoh organisasi ini tadi berceramah melalui mimbar di hadapan para pemuda. Dia mengatakan, Man arada an yakuna ikhwaniyan haqiqiyan, fal yakun syi'iyan ja'bariyan. Barang siapa yang menginginkan dirinya menjadi seorang pemuda ikhwan yang hakiki. Hendaknya dia menjadi seorang pemuda yang siap. siap Jakarta. Masya Allah. Luar biasa. Ucapan ini dibanggakan oleh mereka. Diabadikan dalam buku-buku mereka menunjukkan bahwa organisasinya adalah organisasi yang tidak Organisasi Organisasinya adalah organisasi yang menerima kebebasan berkeyakinan. Para hadirin yang saya muliakan. Di antara bahaya yang mengancam umat terkait dengan, perkembangan dakwah Syiah di negeri kita ini. Adanya pihak-pihak yang tidak memahami makna al-ukhuwah al-islamiyah. makna al-ukhuwah al-islamiyah. Sering kita mendengarkan majlis silaturahmi dalam memupuk semangat ukhuwah Islam ternyata dihadiri oleh berbagai organisasi termasuk organisasi-organisasi Syiah. Ternyata dihadiri oleh beberapa tokoh yang ternyata di antara mereka Ketika ada pihak yang mencoba mengingkari hadis seperti itu, serta merta dituduh anda jangan atau dia. Islam menghimbau kekuat Islam. Ya, Islam menghimbau kekuat Islam, bukan kekuat syi'iyah. Kekuat Islam yang benar-benar diberikan di atas akidah Islam Para hadirin yang kami lihatkan, Sampai-sampai di antara tokoh tersebut dalam salah satu karyanya yang kita sendiri memiliki karya tersebut dalam berbahasa Arab dan beredar kurang lebih 70 tahun yang lalu di Indonesia ini atau lebih dia sedang menghimbau umat Islam untuk bersatu yang di saat itu sedang menghadapi penjelasan belanja. Menghimbau, menghimbau umat Islam untuk tidak membicarakan perbedaan-perbedaan. Kemudian mengatakan, Hulun muslimin. Semua pihak ini muslim. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Fasyiyu wa in fahuwa syi'iyuna. Seorang yang berkeyakinan Syiah berakidah Syiah. Walaupun dia seorang Syiah, tetapi dia adalah Syiahnya kita. Sama-sama Muslim. Mari kita bersatu. Ya subhanallah. Ini menunjukkan pertama, dia tidak mengenal akidah Islam yang sebenarnya. Yang kedua, dia tidak mengenal sejarah walaupun ditokohkan dalam organisasi tersebut, dibanggakan dan dimuliakan, saya katakan dia tidak mengerti sejarah Syiah. Sejarah pengkhianatan Syiah terhadap kaum muslimin dan negara-negara muslim. Sejak lebih dari 10 abad yang lalu hingga hari ini. Dia tidak mengerti sejarah pembantaian Syiah terhadap umat Islam hadirin yang saya muliakan. Bagaimana kita akan berukhuwah dengan sekelompok orang yang meyakini bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab adalah dua berhala Quraisy. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab adalah pengkhianat umat Islam yang kafir. Kita bisa bersaudara berteman dengan orang seperti itu. Kita bisa berukhuwah Islamiah dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ibunda Aisyah, istri Rasulullah adalah wanita sedina yang sekarang ini sedang diazab oleh Allah di neraka. Kita bisa bersaudara berukhuwah Islamiah Kalau ternyata ada orang atau kaum Syiah tersebut menghina ibu kita, ibu yang melahirkan kita, dikatakan bahwa ibu kita adalah wanita nakal, kita akan marah, kita akan memutuskan tali persaudaraan dan bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang tersebut karena menuduh ibu kita yang melahirkan kita sebagai wanita nakal. Lalu bagaimana dengan ummul mukminin, istri Rasul anda tidak cemburu, Anda tidak marah dan menyatakan ukhuwah Islami. Ayuhan muslimun, wahai saudara seislam, di antara yang justru melancarkan dakwah di Indonesia adanya banyak tokoh-tokoh yang menyuarakan dan menghimbau ukhuwah Islamiyah berdasarkan atau versi mereka kaum muslimin. Di antara yang menyebabkan terus bertumbuh kembangnya kaum Syiah adalah adanya kaum liberalis. Kaum liberalis yang terus bermunculan juga di tengah-tengah kaum liberalis yang menganut keyakinan kebebasan berakidah. Ini pun punya peran yang sangat besar. Tentunya, hal ini menjadi tanggung jawab semua umat Islam. Berbagai jalan keluar yang tadi saya sebutkan, dan mungkin masih ada beberapa jalan keluar lainnya. dan kita sama-sama mengupayakan Dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keilmiahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berhasil sekarang membasmi, memberantas kaum Syiah, Setidaknya kita telah meletakkan batu pertama. Pondasi pertama untuk anak cucu kita. Kita mungkin beberapa saat lagi akan meninggalkan dunia ini. Tetapi anak cucu kita yang akan berhadapan dengan mereka lebih berat lagi. Kalau kita sekarang bersantai-santai, sibuk dengan dunia, tidak mempersiapkan iman kita, keluarga kita, bersenjatakan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Maka sungguh kita akan binasa dan anak cucu kita lebih menderita. Kau muslimin yang saya muliakan. Kajian-kajian ilmiah seputar permasalahan ini mesti sering diadakan di masjid-masjid atau di tempat-tempat lainnya yang layak. Begitu juga penyebaran media-media ahli sunnah yang menjelaskan tentang bahaya syiah. Meski kita punya anjir untuk menyebarkan Sebagai bagian daripada peran kita dalam dakwah dan membela Al-Quran dan Sunnah Al-Quran. Apa yang kita bisa lakukan untuk tersebarnya media-media sunnah baik dalam bentuk buletin ataupun dalam bentuk majalah, dalam bentuk CD, dalam bentuk karya-karya tulis disebarkan, diberikan kepada tetangga kita, teman kerja kita, teman kantor kita, keluarga kita, anak famili kita, dengan penuh sopan santun, penuh hikmah, penuh akhlak yang mulia, kita sebarkan itu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan selamatnya kaum muslimin dari bahaya akidah Syiah yang menyesatkan tersebut. Kaum muslimin yang kami lihat. Ketahui di antara yang harus diketahui oleh umat Islam, baik sebagai rakyat maupun dia di jajaran pemerintahan, sipil maupun militer, bahwa di antara akidah Syiah yang ditanamkan oleh mereka, didoktrinkan oleh mereka di dalam karya-karyanya, termasuk salah satu karya imam mereka Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah bahwa tidak ada negara yang sah sampai munculnya imam mereka nanti. Tidak ada negara yang sah sebagai negara muslimin yang diakui sebagai negara Islam yang rakyat diwajibkan taat dan mendengar kepada pemerintahnya kecuali negara Syiah saat munculnya imam mereka nanti. Mereka meyakini Khomeini menanamkan bahwa negara-negara yang ada sekarang ini adalah tidak sah. Sehingga mereka terus dari waktu ke waktu mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Mereka terus menyusun strategi. Bahkan sampai yang tadi saya sebutkan, gerakan yang sering disilakan dengan gerakan klandestain, yaitu menyusupkan tokoh-tokoh dan orang-orangnya dalam tubuh pemerintah, sipil maupun militer, untuk mempersiapkan itu semua. Tadi sejarah yang kita sebutkan sebagian dirinya adalah pelajaran yang berharga. Sekarang ini mereka terus melakukan kaderisasi di tubuh pemerintahan sipil maupun militer. Di tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi, diadakan pendekatan-pendekatan. Barakallahu ribu Di partai-partai politik juga demikian mereka terus melakukan kaderisasi. Entah kapan munculnya mereka dalam bentuk kekuatan yang mengerikan. 10 tahun ke depan, 20 atau 30 tahun ke depan. Tetapi mereka sedang dalam proses. Oleh karena itu, yang penting dipahami kepada muslim ini, kepada masyarakat muslim dan pemerintah muslim ini, bahwa di antara akidah syiah adalah meyakini tidak sahnya pemerintahan-pemerintahan yang ada dan mereka sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap generasi. Ingat peristiwa Ibnu Al-Qali, ingat peristiwa Nasiruddin Astusi di negeri Baghdad, dan ingat peristiwa di negeri Mesir dan di negeri Jam. Semua itu pelajaran yang berharga. Saudara saya Islam, perkara yang penting diwaspadai oleh kaum muslimin dan ditanamkan kepada putra-putri muslimin, dai-dai muslimin, penceramah-penceramah muslimin. Dan dengan ini saya mengakhiri bagian pertama majlis ini yang insya Allah selesai atau selepas salat kita akan insya Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara resmi. Kau muslimin yang saya lihat, di antara pokok penting akidah syiah adalah dusta. Di antara agenda penting dalam akidah syiah adalah berdusta terhadap kaum muslimin yang kemudian diistilahkan dengan at Menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya berbeda dengan yang diucapkan. Apa yang mereka tampakkan secara zahir melalui lisan dan perbuatannya berbeda dengan keyakinan yang tersembunyi di hati itu namanya asafia. Dengan kata lain, asafia itu dusta. Kenapa penting diingatkan? Karena selama ini muncul saudara-saudara kita, bahkan sebagian tokoh, ketika disebutkan bahwa Trifulat itu adalah tokoh siapa? dia kata mudah kok. Sholatnya sama dengan sholat tidak Ada takbirat ikhram, dia tidak bersedekat. kalau si itu ciri-cirinya adalah sholatnya dia tidak bersedekat. Hati-hati. Syiah itu di antara akidah pokoknya adalah berdusta. Yang kemudian diistilahkan dengan apa? ad Ini terdapat dalam buku-buku mereka. Disebutkan oleh mereka dalam buku-bukunya bahwa Tis'in fil diri Islam ini agama yang ini adalah ad 90% agama Islam dan akidah Syiah itu kata mereka harus didirikan di atas sikap Syiah. Sikap berdusta menyembunyikan akidah yang sebenarnya. Cara-cara ibadah yang sebenarnya. bahkan muslim yang kita muliakan. Tidak sedikit dari saudara kita, bahkan beberapa dari beberapa tokoh masyarakat ketika dikabarkan bahwa si adalah tokoh Syiah, dia mengatakan tidak. Saya tahu saya pernah safar dengan dia. Saya pernah berjalan berpergian dengan dia. Dia sholat bersama saya. Seperti sholat saya. Ya subhanallah. Hati-hati. Sejarah kafiyah ini bukan baru muncul 10-20 tahun ini. Sejarah kafiyah ini muncul dengan munculnya sejak awal agama Syiah. Maka yang penting dan harus diketahui oleh kaum muslimin bahwa di antara pokok penting agama dan akidah syiah adalah asdaqiyah. Mereka tidak segar-segar untuk mengatakan kalau syiah itu memang sesat. Ketika dalam suasana yang terdesak, suasana dia melihat orang ini tidak mungkin. Sekarang saya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah pejuang Islam. Dia akan menampakkan dirinya anti ini. Tetapi secara perlahan dia akan memasukkan akidah itu kepada Anda. Dengan kebaikan-kebaikan sosial, bisa kita terjepit sebuah progres, terjepit permasalahan ekonomi, hutang dan yang sebagainya. dia akan tampil sebagai seorang yang peduli, yang memiliki solidaritas. Hati-hati, wahai saudaraku, Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjual agama kita, menjual akidah kita untuk sesuatu dunia yang sedikit. Sungguh, orang-orang sebelum kita, generasi sebelum kita telah berjuang mempertahankan akidahnya di tengah kemiskinan. Mempertahankan iman dan sunnahnya di tengah segala problem yang mereka hadapi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin di negeri ini dan di negeri-negeri lainnya dari bahaya dan makar kaum Syiah Rafidhah. Amin. Allahumma amin. Uh, kita manfaatkan untuk persiapan sholat zuhur, kemudian kita lanjutkan selesai sholat zuhur langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.